Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Kita lanjutkan kajian fikih. Masih kaitan dengan hudud. Sekarang ahlu al-bagi bugot tentang uh, bugot para pembangkang. Definisi bugot adalah ahlul bagi adalah hum al-jamaah zatus syauka wal quwwah takhruju 'alal imam bi ta'wilin sya'irin ma'qulin ka'an yazunnu kufral imam aw haifahu wa zulmahu fayata'assabuna wa yarfuduna ta'atahu wa yakhrujuna 'alaih yang disebut dengan ahlul bagi adalah uh, kelompok yang memiliki uh, kekuatan yang memiliki senjata kekuatan yang membangkang terhadap imam dengan takwil yang masuk akal. Di ada takwil seperti meyakini imam telah kafir atau imam zolim atau aniaya, terus mereka apa? E, tidak mau taat dan membangkang kepada imam tersebut. Disebut bukot itu adalah e, kelompok kelompok yang memiliki kekuatan dan senjata. Berarti kalau sifatnya apa? Individu tidak memiliki kekuatan, tidak mau mengatur kepada imam, itu tidak disebut bukot. Tapi ini jatuh syaukah wal kuwah, memiliki kekuatan dan senjata. E, mereka keluar terhadap imam, terhadap imam. Kalau keluar terhadap apa? Terhadap wali tanpa memiliki konsekuensi terhadap keluar terhadap imam tidak disebut bugot. Pada zaman uh, apa sahabat apa banyak kan masyarakat mereka apa mengadukan wali mereka terhadap khalifah. Itu berarti kan mereka apa? E, menentang wali tersebut tidak sebut bugot. Kenapa? Karena e, mereka tidak membangkang terhadap imam, cuma mengadukan kezaliman wali tersebut supaya tidak supaya diganti. Jadi uh, eh, huruf terhadap imam bitakwilin sairin makulin dengan takwil yang memiliki landasan secara bahasa dan juga masuk akal. Kalau tanpa takwil berarti enggak disebut bugot. Seperti meyakini imam telah kafir. Seperti apa? Khawarij termasuk apa? Digolongkan apa? Bugot. Makanya khawarij uh, orang ketika terjadi perangan dengan Khawarij kan tidak apa tidak uh, apa tidak ada saling umpamanya yang uh, apa yang korban dari mereka atau korban dari kaum muslimin tidak dituntut kepada Khawarij harus bayar diatnya tidak apa apalagi terhadap uh, eh, bukot yang sifatnya karena takwil yang bukan kaitan kekafiran imam tapi kaitan imam zolim atau imam e, menahan hak mereka. Itu disebut buat. Terus uh, hukum buat adalah ayyurasilahumul imam wa yattasila bihim fayas aluna amma yang kimun alaihi wa an asbabi khurujihim anhu. Itu pertama pertama-tama imam mengirim apa utusan atau surat kepada mereka e, menanyakan tentang apa kenapa mereka itu dendam terhadap imam. Terus juga ditanya juga tentang sebab-sebab pembangkangan mereka terhadap imam. Kalau mereka menyebutkan bahwa imam memiliki kezaliman terhadap mereka atau terhadap yang lain, maka imam menyelesaikannya, melenyapkan kezaliman itu. Kalau mereka mengklaim ada syubhat, seperti syubhat apa e, kafirnya imam, maka dilenyapkan. Seperti ketika Khawarij kan, pada zaman Ali kan, uh, uh, Ali mengirim siapa Ibnu Abbas kan jadi menyebutkan melenyapkan surat mereka dan menyebutkan dalilnya kemudian kalau mereka kembali kepada kebenaran maka diterima dan kalau mereka menolak maka mereka diperangi wa in abau kutilu wujuban min kafatil muslimin kalau mereka menolak kebalik tadi apa diberikan kesempatan oleh diberikan hujah sudah dilenyapkan subhatnya e, kezaliman yang diklaim oleh mereka sudah dilenyapkan maka mereka kalau tidak mau balik maka diperangi wajib atas seluruh kaum muslimin karena Allah mengatakan wa in ta'ifatan minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah Bila dua kelompok dari kaum mukminin saling berperang, maka damaikan di antara mereka berdua. Kalau salah satunya aniaya terhadap yang lain, maka perangilah yang aniaya sampai kembali kepada ketentuan Allah. Jadi tidak langsung diperangi, tapi di apa di, diberikan bayan dulu, penjelasan dulu. Kemudian la bagi kita luhum bima min sya'nihi ayyubidahum kalqasfi bil ta'irat awil madafi al وإنما wa بما nabi شوكتهم yaksilu syaukatahum wa yurghimahum wa yurghimuhum ala taslimi faqat tidak sepantasnya ketika merangi bugot itu diperangi dengan alat yang bisa membumi hanguskan mereka seperti dibombardir pakai pesawat atau pakai apa uh, apa uh, apa tank gitu kan pakai uh, yang sifatnya apa menghancurkan uh, mereka seluruhnya. Tapi mereka itu diperangi dengan alat yang cukup bisa menghancurkan kekuatan mereka saja, yang mendorong mereka untuk menyerahkan diri. Karena tujuannya mereka kan tidak kafir, jadi cukup uh, makanya kan kalau bugot, kalau mereka sudah bubaran, orang orang udah berani, terus tidak, tidak memiliki kekuatan lagi, udah nggak dikejar ke rumah. Karena tujuannya apa? Supaya tidak memiliki kekuatan yang memiliki alasan untuk membangkang kepada imam. Jadi e, dengan cara yang bisa menghancurkan kekuatan mereka saja. Kalau seandainya caranya dengan membunuh pimpinannya sehingga dengan itu kekuatan mereka jadi eh, lenyap dibunuh pimpinannya. Makanya kan Eh, ketika ada dua khalifah ya diangkat apa dibaiat salah satunya yang yang kedua pak dibunuh kenapa karena ini sumber fitnahnya walaupun dia orang bagus orang soleh tapi ini bisa menjadi sumber fitnah perpecahan kaum muslim maka di, dibunuh kemudian la yajuzu qatlu zararihim wala nisaihim wala musadaratu amwalihim tidak boleh membunuh anak istri mereka tidak boleh dan juga tidak boleh juga merampas harta mereka. Harta mereka bugot ketika mereka mereka diperangi, udah mereka apa tunggang langgeng nggak boleh hartanya diambil, nggak boleh jadikan apa gonima. Makanya kalau orang-orang di apa di di Syam itu kan menyebut daulah sebagai bugot itu kan, tidak mereka memeranginya dengan apa? Mereka merangi dengan alat-alat berat. Terus juga mereka merampas harta hartanya itu kan menyelisih juga andai kata memang daulah apa quwwat kemudian la yajuzu al ijhazu ala jarihihim kama la yajuzu qatlu asirihim wala qatlu mudbirin haribin minhum tidak boleh menghabisi orang yang luka orang yang sudah luka di antara mereka kan kalau orang murtad udah luka dor matiin kan biar apa uh, apa tuntas Nah kalau bugot ketika sudah lumpuh, dan mati sudah jatuh, belum mati, tidak boleh apa? Dibunuh, tidak boleh dihabisi. Sebagaimana tidak boleh membunuh tawanan dari mereka. Kalau ditawan, nggak boleh dibunuh. Terus juga yang lari tidak boleh di, tidak boleh dikejar. Berdasarkan ucapan Ali radhiyallahu taala anhu pada perang Jamal, la yuqtalanna mudbirun wa la yujhazu ala jarihin ala jarihin waman aghlaqa babahu fahuwa amin. Orang yang lari tidak orang yang lari tidak boleh di uh, dibunuh dan yang luka tidak boleh di dihabisi dan orang yang menutup pintunya maka dia aman. Juga dalam hadis uh, Ibnu Umar Rasulullah bertanya kepada uh, Ibnu Mas'ud, "Hal tad yabna umma ya yabna ummi abdin uh, apa apakah tahu kamu hai uh, Ibnu Ummi Abdin uh, apa bagaimana bubat itu di diperangi?" Sebutkan la yuqtal la yujhazu ala jarihihim wala apa uh, yuksamu fai'uhum uh, apa jadi tidak boleh apa orang yang luka mereka di dihabisi, tidak boleh hartanya di eh, di apa dibagikan, jadikan pay. Kemudian <clears throat> Idzan tahatil harbu wan hazamu fala yuqadu minhum wala yutalabuna bi syai'in siwa taubah war Kalau perang sudah habis, sudah pre, eh, apa? sudah selesai dan mereka apa? kalah, maka tidak bo, tidak apa? tidak boleh e, minta kisos. Kan tentu di barisan ahlul hak banyak ya, Pak? Yang terbunuh juga kan? Nah, ketika perang selesai dan mereka kalah, maksudnya ahlul bagi kalah, tidak boleh punya ahlul hak katakan oh di antara kami ada suatu orang yang terbunuh harus kisos. Enggak. Terus juga tidak mereka tidak dituntut dengan apapun, tidak disuruh ganti apa ngerusak harta kan banyak kan, bunuh orang melukai tidak. Mereka hanya dituntut untuk kembali kepada al-haq. Karena Allah mengatakan fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Kalau dia sudah kembali kepada kebenaran, maka damaikan di antara mereka berdua dengan adil dan berbuat adil karena Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil juga pada uh, ketika perang uh, Ali perang Sipin kan ribuan yang meninggal di barisan apa Ali termasuk Ammar ibnu Yasir tidak boleh uh, tidak terjadi ketika selesai perang pihak Ali menuntut untuk kisah dari mereka tidak menuntut juga apa pengembalian harta yang hancur akibat mereka itu. Jadi tidak ada apa? Tidak ada saling mengganti dalam perang dalam uh, ahlul bagi ini. Itu kalau tadi peperangan karena takwil yang saig yang makul. Tapi kalau dua kelompok kaum muslimin perang karena apa? Asobiyah, perang suku itu kan. Atau karena apa? Memperebutkan harta memperebutkan harta apa saja atau karena apa memperbutkan kedudukan tanpa takwil maka apa keduanya zolim dan keduanya saling mengganti kerugian yang muncul akibat tindakan yang yang lainnya ada yang mati ya kisos atau dia harta juga e, minta diganti Itu kalau e, karena asobia atau karena memperebutkan e, harta atau kedudukan tanpa tawil. Kemudian selanjutnya difa'ul insan an nafsihi wa an ghairihi. Orang membela dirinya sendiri atau membela orang lain. Idza atada al insani mu'tadin yuridu qatlahu aw akhdha malihi aw hatka irdihi aw hatka irdi harimihi famin haqqihi an yuqatila hadzal mu'tadiya difa'an عن نفسه وماله malihi wa irdih wa bil ashal fal ashal bila ada orang ingin apa e, orang aniaya ingin membunuh dirinya diri e, e, seorang atau ingin mengambil hartanya atau ingin e, merobek kesucian istrinya maka termasuk hak orang itu bisa membela dirinya membela Eh, apa memerangi orang yang aniaya ini dalam rangka bela diri atau harta atau kehormatan. Dan memulai dengan yang paling ringan. Fayabda'u bil kalam awil awsiana binas Mulai dengan apa? Dengan bicara dulu. Atau dengan teriak. Minta tolong kepada orang lain. In amkana daf'uz zulmi bizalika. In, in amkana daf'uz zalim bizalika. Bila e, bisa apa menolak orang zalim dengan cara seperti itu. Fa'ilam yandafi illa bidarbi fal yadribhu. Kalau tidak tertahan dengan dipukul maka pukul. Jadi dia tidak dengan ucapan, dengan teriakan tidak mempan maka dengan dipukul. Fa'ilam yandafi illa biqatlihi fal yaqtulhu wala qisasu al qatil wala kafar 'alaihi wala diyata lil maqtuli annahu zalimun mu'tadin kalau tidak uh, apa tidak uh, tertolak kecil dengan cara bunuh ya bunuh. Dibunuh orang yang muaniaya itu. Dan tidak ada kisos. Tidak ada dia Tidak ada kafarah juga. Ya, orang ingin merampas atau ingin membunuh kita, eh, kita udah apa berusaha semaksimal mungkin untuk meng, uh, menghindarinya, tapi dia malah apa menyerang, maka balik serang. Kalau seandainya dia mati, kita tidak terkena kisos, tidak ada dia, tidak ada kafarah. Kenapa? Karena orang itu yang zalim juga aniaya. Sedangkan orang yang zalim lagi menyerang, dia halal darahnya dan tidak wajib di apa ditanggung. fa'in fa'in kutila al-mu'tadi alaihi wa huwa fi halati difa'i fa in qutila al-mu'tada alaihi wa huwa fi halati difa'in an nafsihi wa malihi wa irdih fa huwa syahid kalau orang yang tadi membela diri itu terbunuh dalam kondisi sedang apa membela diri atau membela hartanya atau membela kehormatannya maka dia syahid Allah mengatakan wala man intasara ba'da zulmihi fa ulaika ma alaihim min sabil dan orang yang e, membela diri setelah dizalimi maka tidak ada jalan atas mereka. Juga Rasulullah mengatakan dalam hadis Bukhari, "Man qutila duna malihi fahuwa syahid." Barang siapa yang terbunuh karena membela hartanya maka dia syahid. "Wa man qutila duna irdihi fahuwa syahid." Barang siapa terbunuh karena membela kehormatannya maka dia syahid. Wa kama yajibu ayyuda fi al-insanu an nafsihi wa malihi wa irdi Yajibu alaihi kazalika ad-difa'u an ghairihi idza ta'arrada lil qatli aw akhdhil mali aw hatkil irdi walakin bisyarti ayyamana ala nafsihi minal halak sebagaimana orang wajib membela dirinya, hartanya, dan kehormatannya, maka wajib juga membela orang lain. Bila apa? bila orang tersebut terancam mau dibunuh atau diambil hartanya atau di e, dirobek kesuciannya dengan syarat orang yang membela diri membela itu dia aman terhadap keselamatan dirinya. Kenapa ada syarat e, kalau aman dari kebinasaan dia? Kenapa? Karena membela orang lain itu dalam itu e, dalam rangka merubah kemungkaran dan menjaga hak Jadi uh, sedangkan uh, keterbunuhan diri itu lebih lebih tinggi. Kan me mengingkari kemungkaran itu uh, merubah kemungkaran dengan syarat tidak menimbulkan kemungkaran yang yang lebih besar. Karena Rasul mengatakan man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Barang siapa melihat kemungkaran di antara kalian, maka hendaklah merubah dengan tangannya, kemudian kalau tidak mampu maka dengan lisannya, kemudian kalau tidak mampu maka dengan hatinya dan itu iman yang paling yang le, paling lemah. Ini kaitan dengan masalah buat atau uh, eh, halul bagi. Kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.